Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Ringkasan Al-Fusul fi Siratul Rasul. Sekarang kita masih berada pada peperangan yang sangat besar yang dikenal dengan perang apa? Badr. Sekedar mengulangi kembali karena yang namanya pengulangan itu tentunya akan semakin melekat di benak antum semuanya Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah bulan Ramadan. Kemenangan diraih oleh kaum muslimin, jumlah kaum muslimin saat itu 313 sampai 319. Jumlah orang kufar berkisar antara 900 sampai 1000. Kemudian dari kalangan kaum muslimin yang terbunuh sekitar 14 orang, dari kalangan orang kufar 70 ditawan, 70 dibunuh. Di antaranya pentolan mereka, pembesar mereka yang mereka agung-agungkan juga dibunuh di situ, yaitu siapa? Abu Jahil. Adapun Hamzah bin Abdul Muthalib itu terbunuhnya pada perang Uhud nanti ya, pada perang Uhud bukan perang Badar sini ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah. Kita lihat lagi lanjutan yang kemarin. Barakallahu fikum qala al-mu'allif astabahullah, setelah Rasulullah menyerahkan liwa dan juga royah Para ulama membedakan antara liwa dan royah. Liwa itu biasanya warnanya putih. Kalau royah itu hitam panji hitam, panji putih kata orang-orang itu ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi panji itu bendera artinya. Namanya jadi kalau naam liwa itu warnanya putih, kalau royah warnanya hitam. Jadi panji putih ini, bendera putih dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Yang warna hitam, yang satu dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, yang satu dipegang oleh salah satu orang Ansar. Ya kan kemarin? Nah, barakallahu fikum. Setelah itu halaman 25 perhatikan 25 Bagian atas itu wasara sallallahu alaihi wasallam falamma qaruba minas safra. Kemudian Rasulullah sallallahu mulai berjalan. Tatkala sampai atau mendekati Safra, Safra di bawah itu anda melihat itu Wadin bin Madinah, suatu lembah yang ada di kota Madinah. Ketika Rasulullah sampai di suatu lembah di kota Madinah, ba'atha ila Badrin. Rasulullah mengutus agar pergi ke Badr. Badr itu tempat apa? Mata air. Paham ya? Untuk ambil air situ. Rajulain mengutus dua orang, nah barakallahu fikum mengutus dua orang yatahassasani akhbaral 'air untuk mencari kabar tentang kafilah orang-orang Quraisy yang datang dari mana kemarin? Syam. Paham ya? Yang dipimpin oleh siapa kemarin? Abu, Abu Sufyan bin Harb. Jadi dua orang diutus oleh Rasulullah untuk mengintai di mana mereka ini. Wa amma Abu Sufyan, adapun Abu Sufyan, siapa namanya Abu Sufyan? Sakhr bin Harb. Dihafal itu ya. Sakhr bin Harb. Nam Sakhr bin Harb itu namanya Abu Sufyan. Siapa namanya tadi? Eh, Sakhr bin Harb itu namanya Abu Sufyan. Wa amma Abu Sufyan dan ada pun Abu Sufyan fa innahu balaghahu makhraju Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qasduhu Ada pun Abu Sufyan maka telah sampai kabar tersebut kepada Abu Sufyan tentang keluarnya Rasulullah dan tujuan Rasulullah untuk menghadang kafilah tadi itu. Kabarnya udah sampai duluan. Bocor rahasianya ya. Nah, namanya peperangan seperti itu kan. Walaupun saat itu enggak online, enggak ada HP, tapi yang namanya peperangan itu ada aja kabar mungkin ngutus orang, paham ya, untuk mengintai, paham ya. Jadi intel itu dulu udah ada gitu loh. Peperangan menggunakan intel itu udah wajar gitu ya. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Fastajara Damdama bin Amr Al-Ghifari. Akhirnya Abu Sufyan nyewa Damdam namanya Domdom ya, nyewa Domdom bin Amr Al-Ghifari ila Mekah itu pergi ke Mekah. Kamu pergi ke Mekah sana. Ini Muhammad dan para sahabatnya ingin mengambil kafilah rombongan ini. Kamu pergi ke Mekah, teriak di sana bahwasanya Muhammad akan mengambil apa? Na'am barakallahu fikum harta kafilah yang dibawa dari Syam. Akhirnya kita lihat Nah, fastajara Damdama Ibnu Amr Al-Ghifari ila Makkah. Akhirnya Abu Sufyan menyewa Damdam bin Amr Al-Ghifari untuk pergi ke Mekah. Mustasrikhan li Quraisy dalam keadaan teriak, paham ya? Nah, barakallahu fikum teriak mustasrikhan teriak ya. Mustasrikhan teriak dia li Quraisy, teriak kepada Quraisy bin nafir ila airihim. Bin nafir ila airihim agar lari menuju ke kafilah mereka. Ayo, cepetan. Di sana sudah dihadang, mau diambil oleh Muhammad dan para sahabatnya katanya liyamna'uhu min Muhammadin ashabih. Tujuannya agar penduduk Mekah kufar Quraisy banyak rombongan datang untuk menghalang-halangi apa? Menghalang-halangi Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya. Paham ya? Jadi nyewa orang ini untuk apa? Untuk mencari untuk membuat apa barakallahu fikum menyampaikan kabar tadi itu. Kita lihat lagi. Wa balagha as ahla Makkah. Akhirnya teriakan tadi sampai ke penduduk Mekah. Suaranya lantang mungkin ya. Ya ahla Makkah ya Quraisy, inna Muhammadan. Teriak gitu. Sebutkan dalam kisah di kitab yang lain gitu ya. Jadi teriak dia, wahai orang-orang Quraisy, Muhammad dan para sahabatnya ingin mengambil kafilah rombongan yang dari apa? Syam, yang dipimpin oleh Abu Sufyan tadi itu. Wa balagha sarihu ahla Makkah. Teriakan tadi sampai kepada penduduk Mekah, fanahadu musri'in. Akhirnya mereka bangkit Nahadu bangkit. nahadu itu kan fi'il matinya ya. Nahdah, Nahdhatul Ulama, NU itu ada kebangkitan ulama artinya. Paham ya? Nahdhatul Ulama. Naam. Allah musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau, "Fanahadu musri'in." Akhirnya mereka bangkit dengan cepat. Wa awabu fil khuruj. Awabu bawah itu sebutkan itu maknanya. <coughs> Awabu ay kharaju kullahum fil ghazb Masya Allah akhirnya rombongan penduduk Mekah awabu keluar semuanya rombongan untuk perang bayangkan berapa jumlahnya tadi sekitar 900 sampai 1000 keluar semuanya rombongan sangat banyak sekali walam yatakhallaf min asyrafihim ahadun siwa abilah. Gak ada seorang pun pembesar-pembesar mereka, pembesar orang-orang kufar Quraisy yang tidak ikut kecuali satu orang. Siapa itu? Abu Lahab kecuali Abu Lahab. Siapa namanya Abu Lahab? Antum? Naam, antum? Abu Lahab siapa namanya? Abdul Uzza. Kalau Abu Jahal siapa namanya? Amr bin Syam. Abu Jahal dulunya kunyahnya siapa? Husain. Abu Jahal ini kunyahnya awal mulanya siapa? Kan dia terpandang di tengah-tengah orang Quraisy, kalau ada perselisihan dia yang menjadi penengahnya, yang mendamaikan. Siapa kunyahnya dulu? Abdul Hakam, Hasan Abdul Hakam ya. Karena dia bodoh dari Abu Jahal kenapa? Karena dia enggak mau menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. nah, kita lihat tidak ada seorang pun dari pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang terpandang Quraisy yang tidak ikut kecuali Abu Lahab. Wa hasadu mimman haulahum hasadu jama'u. Dan mereka berkumpul, mengumpulkan atau berkumpul Nah barakallahu fikum mengumpulkan orang-orang yang sekeliling mereka dikumpulkan min qabail Arab dari semua marga-marga Arab, suku-suku Arab dikumpulkan semuanya. Wa kharaju min diarihim yang mereka apa? keluar dari rumah-rumah mereka. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah taala bataran wari'an nasi wa yasudduna anillah. Keluar dalam keadaan sombong dan mengharapkan agar dilihat oleh manusia. Dalam keadaan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah taala ini orang-orang Nah barakallahu fikum kufar Quraisy. Naam. Wa akbalu fi tadammul fi tahammulin wa hanakin. Itu bukan jim itu ya. Kalau ada titik itu keliru titiknya itu. Ana baca kitab yang aslinya itu tanpa titik itu. Ada titik itu ya, itu titiknya keliru ya. Nah, yang tepat bukan tadammul, tadammulan berhias. Nah, wa akbalu fi tahammulin wa hanakin. Mereka keluar, mereka menghadapi, mereka datang, mereka berangkat dalam keadaan apa? Enam bawah nomor tiga itu ghaidhin wa haqdin. Dalam keadaan marah dan juga dendam. Ngeri ini ya, marah, dendam. enam Kemudian berikutnya wa akbaru fi tahammulin wa hanakin azim. Mereka menghadapi pergi keluar dari Mekah dalam keadaan marah dan dendam. Ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi terhadap Rasulullah dan para sahabatnya Faham ya? Nah, barakallahu fikum. Fajama'ahumullah ala ghair mi'at. Ternyata apa? Allah taala kumpulkan mereka tidak seperti waktu tidak seperti waktu perang yang mereka sepakati atau yang mereka yang tetapkan. Tapi Allah taala menghendaki yang lain. Kita lihat sini, lama arada bidzalika min hikmah karena Allah taala menginginkan hikmah di balik itu. Kan kaum muslimin akhirnya menang. Diberikan kemenangan ya. Karena qala ta'ala sebagaimana firman Allah taala, "Walau tawa'attum Lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdi Allah amrun kana maf'ula. Artinya, kalau seandainya kalian telah menetapkan suatu perjanjian peperangan, niscaya apa? Nah, barakallahu fikum kalian pun akan menyelisih perjanjian tersebut, enggak bisa tepat itu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan waktu perangannya. Nah, suatu perkara yang harus dikerjakan yang selayaknya sepantas untuk mereka kerjakan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Nah barakallahu fikum ketika mereka datang rombongan banyak itu, itu enggak langsung perang. Paham ya? Mereka nyari dulu, kemudian mereka juga nah barakallahu fikum ternyata apa? Di Badr ini kaum muslimin sudah duluan minum air situ, kemudian airnya sudah diambil. Begitu mereka datang, namun mereka juga kehausan, ada yang ngambil, ada yang enggak dapat rebutan air mereka. Paham ya? Nah, kemudian ketika mereka mau menyerbu, pasukan pemanah sudah siap semuanya. Sehingga mereka banyak yang meninggal. Kan jumlahnya kita lihat 70 kan kurang lebihnya meninggal mereka. Nah, ditawan 70, yang terbunuh 70. Kalau kaum muslimin yang terbunuh yang terbunuh 14 orang. nah barakallahu fikum. Ini karena masih panjang barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya nanti untuk pembahasan yang sambungan dari ini, nah barakallahu fikum akhirnya apa? yang segera untuk berangkat dan juga semangat sekali untuk memerangi mereka? Sa'ad bin Mu'ad. Masya Allah Sa'ad bin Mu'ad, sahabat yang sangat mulia. Nam sampai-sampai ketika beliau meninggal dunia, nam arsnya Allah Taala apa kemarin bergetar. Ihtazza arsul Rahman limauti Sa'ad bin Mu'ad. Nah, bergetar arsnya Allah Taala ketika apa? Ketika nah meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Nasallahu alaihi wasallam wal alamin.